Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya, apabila dia meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tetapi kalau niatnya terbagi atau bahkan niatnya sama sekali bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia malah mendapatkan dosa bahkan bisa jadi dosa terbesar karena termasuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan di antara bentuk kesyirikan adalah syirik di dalam niat. Kesyirikan di dalam niat. Betapa pentingnya niat ini jemaah sekalian Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan syarat bahwa Orang yang akan berjumpa dengannya Dalam keadaan dirahmati Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat Adalah mereka yang melakukan amal soleh Dengan niat yang ikhlas dengan niat yang ikhlas sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110 Allah Subhanahu wa taala menegaskan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada maka siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya Maksudnya perjumpaan dalam keadaan dia mendapatkan rahmat Allah, tidak dimurkai oleh Allah. Maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun juga di dalam beribadah kepadanya. Dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun juga di dalam beribadah kepadanya. Jemaah sekalian, Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan dua syarat Agar seseorang itu mendapatkan rahmat Allah Atau berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia dirahmati oleh Allah Di hari kiamat kelak Yang pertama kata Allah Falyamal amalan salihah Hendaklah dia melakukan amal soleh Apa yang dimaksud amal soleh di sini? Kata Imam Ibn rahimahullah Satu amalan Disebut sebagai amal soleh Apabila mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi jemaah sekalian Walaupun kita mengira Sesuatu adalah sebagai amal soleh Tetapi ternyata tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka itu bukan amal soleh Maka itu bukan amal soleh Amal soleh itu apabila mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menegaskan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dengan siapapun di dalam beribadah kepadanya. Kata Imam Nukathir rahimahullah, maksud ayat ini adalah dia harus ikhlas di dalam beribadah. Dia harus memurnikan niatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian dua syarat diterimanya ibadah. Allah sebutkan di dalam satu ayat yaitu surat Al-Kahfi ayat ke-110. Beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, hendaklah yang menjadi prinsip kita dalam beribadah adalah senantiasa berusaha memenuhi dua syarat ini. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar ibadah itu jumlahnya banyak. Jumlah yang banyak di dalam beribadah belum tentu diterima oleh Allah Tabaraka taala. Bukan jaminan. Orang yang beribadah sebanyak apapun sama sekali bukan jaminan ibadahnya diterima. Sama sekali bukan jaminan ibadahnya diterima. Sebanyak apapun ibadah yang dia kerjakan yang menjadi jaminan diterimanya amal ibadah apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya permasalahan ini jamaah sekalian karena kita telah mengetahui bahwa kehidupan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah kehidupan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah sebagaimana firman-Nya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan di dalam ayat yang lain bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini bukan semata-mata beribadah begitu saja namun ibadah yang terbaik ibadah yang terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian Allah menghidupkan dan mematikan kalian untuk apa jemaah sekalian kata Allah untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Perhatikanlah jemaah sekalian kata Allah, siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Karena banyak belum tentu baik. Banyak belum tentu baik. Kalau walaupun sedikit tetapi baik, maka bisa jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ini jemaah sekalian prinsip dalam ibadah banyak belum tentu baik. Sedikit tapi baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah mengabarkan juga tujuan kita diciptakan dan dimatikan. Untuk apa? Melakukan amalan yang terbaik, bukan sekedar beramal, tetapi melakukan amalan yang terbaik. Bukan sekedar beribadah, namun melakukan ibadah yang terbaik. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik atau ibadah yang terbaik. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan ahsanu amala, amalan yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Kemudian beliau menegaskan, suatu amalan tidaklah akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas dan benar. Artinya jemaah sekalian, orang yang sudah ikhlas dalam beribadah belum tentu benar. Demikian pula orang yang ibadahnya sudah benar, maksudnya tata caranya sudah benar, belum tentu ikhlas. Jadi Allah tidak akan menerima ibadah seseorang kecuali terkumpul padanya dua syarat. Pertama ikhlas, kedua benar. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah bahwa ulama sudah sepakat Ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat Inilah dua syarat diterimanya ibadah Ikhlas dan benar Maka murid-murid beliau bertanya Wahai Abu Ali Al-Fudail bin Iyad Apa yang dimaksud dengan Amalan yang ikhlas dan amalan yang benar Beliau kemudian menjelaskan Amalan yang ikhlas itu adalah yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut amalan yang ikhlas. Sedangkan amalan yang benar adalah yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang disebut dengan amalan yang benar apabila sudah mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya kalau seseorang mengada-ada dalam agama, menciptakan cara beribadah tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak termasuk amalan yang benar. Walaupun dia sendiri menganggap benar. Walaupun dia sendiri menganggap benar, tapi kenyataannya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidaklah benar. Baik. Jadi jamaah sekalian, dari sini dapat kita pahami di antara prinsip penting di dalam beribadah adalah niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan niat itu fungsinya ada dua. Fungsinya itu ada dua. Yang pertama untuk membedakan tujuan seseorang beribadah. Apakah karena Allah atau karena selain Allah atau tercampur? Dia niat karena Allah, dia niat pula karena selain Allah. Sebagaimana akan kita jelaskan lebih detail insyaallah taala. Ini fungsi niat yang pertama. Membedakan tujuan seseorang beribadah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, niat itu berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya atau membedakan ibadah dengan adat contohnya jemaah sekalian dengan niatlah kita dapat membedakan solat yang lima waktu apalagi yang rakaatnya sama zuhur dan asar misalkan apa yang membedakan zuhur dan asar diantaranya yang sangat penting sekali adalah niatnya Demikian pula solat-solat sunnah. Yang membedakan satu solat sunnah dengan solat sunnah yang lainnya adalah niatnya. Jadi subhanallah, ini amalan gak terlihat. Tempatnya di dalam hati. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW pernah melepaskan niatnya. Tidak pula dari para sahabat, tidak juga dari tabiin, tidak juga dari imam yang empat. Abu Hanifah Malik Syafi'i dan Ahmad. Karena arti niat itu sendiri adalah al-qasdu wal iradah. Itu makna niat. Al-qasdu wal iradah. Bermaksud dan berkeinginan. Artinya seseorang kalau dia sudah bermaksud dan berkeinginan melakukan sesuatu, dia sudah berniat. Nah, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya adalah antara satu solat dengan solat yang lainnya, atau satu puasa dengan puasa yang lainnya. Dan ini sangat penting sekali, sangat penting sekali dan sangat mempengaruhi amalan seseorang. Andaikan di bulan Ramadan sengaja seseorang berniat puasa sunnah, dia tidak berniat puasa wajib, maka tidak sah puasanya. Puasanya menjadi tidak sah. Baik, ini pentingnya niat, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Demikian pula membedakan ibadah dengan adat. Adat atau kebiasaan. Contohnya dalam mandi. Kita terbiasa mandi setiap hari. Nah, yang membedakan mandi ibadah adalah niat. Adalah niat kita. Ya, andai seseorang misalkan dia junub di waktu malam, Kemudian dia belum pingin mandi, dia tidur. Dan ini disunahkan untuk berwuduk terlebih dahulu. Kalau seseorang junub di waktu malam, kemudian dia pingin tidur atau pingin makan, maka disunahkan untuk berwuduk terlebih dahulu kalau belum pingin mandi. Kemudian dia tidur. Lalu bangun waktu subuh, memang sudah kebiasaannya setelah bangun tidur langsung mandi sebelum sholat subuh. Nah, kebetulan dia lupa berniat dan sudah kebiasaannya mandi. Akhirnya dia sholat subuh. Ya, tanpa berniat mandi wajib. Maka sholatnya tidak sah karena taharahnya tidak sah. Ini pentingnya niat. Ini pentingnya niat. Jadi dengan niat terbedakan. Ini mandi yang ibadah dan itu mandi yang adat atau kebiasaan kita. Baik, inilah fungsi niat. Yang pertama membedakan tujuan, yang kedua membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya atau ibadah dengan adat. Nah, yang pertama itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab tauhid. Yang kedua itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi kita berbicara yang pertama sekarang. Iya. Kemarin telah kita sebutkan di antara perusak niat yaitu ar dan arya ini bisa masuk kategori syirik besar dan bisa pula termasuk kategori syirik kecil. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Barangkali ada yang bisa membantu menjelaskan lagi kapan ria itu termasuk kategori syirik besar dan kapan termasuk kategori syirik kecil. Ada yang bisa bantu? Silahkan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ria itu bisa syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Kapan syirik besar dan kapan syirik kecil? Yang mencatat nggak apa-apa, lihat catatannya. Kalau yang nggak mencatat, biasanya hafalannya kuat. Nggak perlu mencatat. Silakan. Hah? Silakan. manusia kecil manusia yang besar itu pertama kalau misalkan dia ibadah uh, dilihat sama orang itu dia memperbagus ibadahnya awalnya dia melihat ibadah Allah dan pada saat dilihat orang dia memper memperbaiki uh, cara sholatnya perintah dan sholat dan cara sholatnya itu syirik kecil Baik, yang syirik besar? Yang syirik besar, dia sholat Jadi semata-mata karena orang lain, bukan karena Allah. Iya. Tidak apa-apa, jawabannya lumayan. Ya. Ahsan tabarakallah fiik. Ini ada hadiah buat antum. Wow. <laughs> Baik. Jamaah sekalian, jawabannya sudah lumayan mendekati. Iya. Yang pertama, ria itu masuk kategori syirik kecil apabila niat utamanya niat awalnya karena Allah semata-mata kemudian muncul di dalam hatinya keinginan lain di samping dia niat karena Allah yang utamanya tapi ada juga niat lain sedikit sedikit saja nggak banyak apa niatnya yang lain dia ingin dipertontonkan kepada orang agar dia mendapatkan pujian itu yang disebut dengan riya. Mempertontonkan amalan agar mendapatkan pujian. Atau memperdengarkan amalan agar mendapatkan pujian. Itu yang disebut dengan sum'ah dan hakikatnya sama. Maka ini syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Apabila dari awalnya memang dia niat riya dan itu mendominasi mendominasi atau bahkan nggak ada sama sekali niat karena Allah. Seluruh niat ibadahnya untuk dipertontonkan kepada manusia. Dan ini hampir-hampir ter tidak terjadi pada seorang muslim, melainkan pada orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Orang-orang munafik itu apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka sekedar ingin mempertontonkan amalannya kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Sedikit sekali mengingat Allah. Niat karena Allah itu sedikit. Yang mendominasi adalah niat untuk diperlihatkan kepada orang agar mereka dipuji, disanjung atau bahkan tidak ada sama sekali niat karena Allah maka itu bukan lagi syirik kecil tetapi termasuk kategori syirik besar ya ini jemaah sekalian dua macam riak yang menghapuskan amalan perbedaannya kalau riak syirik kecil dia hanya menghapus amalan yang menyertainya amalan yang bersamanya tidak menghapus amalannya yang lain tapi kalau riak syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Itu perbedaan pengaruh riak syirik besar dan syirik kecil terhadap amalan. Syirik besar menghapus seluruh amalan, syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Ya. Kalau hanya menghapus amalan mungkin mending. Tapi disusul dengan dosa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil." Beliau ditanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Maka kata beliau, "Itulah riya." Jadi betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan para sahabat jangan sampai terjerumus di dalam ria. Maka kalau sahabat saja dikhawatirkan, tentu kita yang lebih pantas untuk dikhawatirkan. Baik, jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan tambahkan satu lagi bentuk kesyirikan di dalam niat selain daripada ria. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tauhid minasyirki iradul iradatul insan bi'amalihi dunia termasuk kesyirikan orang yang beramal karena dunia niatnya karena dunia termasuk kategori syirik orang yang melakukan amal soleh tetapi niatnya karena untuk mendapatkan balasan di dunia baik Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud pada ayat ke-15 sampai ke-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kata Allah, kami balas. Kami balas amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan di dunia itu dan mereka tidak akan dirugikan. Kami akan membalas amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan di dunia dan mereka tidak akan dirugikan. Maksudnya dibalas di dunia, bukan di akhirat. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa sana'u fiha wa batilum ma ya'malun. Dan menjadi terhapus amalan yang mereka kerjakan di dunia dan menjadi batil amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Jemaah sekalian, inilah ayat yang dijelaskan para ulama menunjukkan kepada kita rusaknya orang yang berniat, rusaknya niat seseorang apabila dia menginginkan dengan amal solehnya tersebut untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Apa contohnya? Orang beramal soleh untuk mendapatkan nikmat dunia. Contohnya sangat banyak, yaitu seluruh nikmat dunia yang bersifat materi atau harta benda ataupun termasuk kesehatan. Iya. Misalkan orang yang bertugas sebagai muadzin. Iya. Dia ingin mendapatkan gaji atau sebagai guru agama atau sebagai penceramah. Kemudian dia ingin mendapatkan apa namanya? gaji dan yang semisalnya. Atau bertugas sebagai imam dan dia ingin mendapatkan gaji. Nah, ulama menjelaskan kalau dia niat semata-mata untuk itu, maka itulah yang tercelah. Itulah yang tercelah. Itu termasuk kategori syirik. Kalau niatnya semata-mata untuk itu, dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan para ulama hampir-hampir seperti itu tidak terjadi pada seorang muslim. Makanya ayat ini pada asalnya berbicara tentang orang kafir. Berbicara tentang orang kafir. Iya. Orang kafir itu mereka dihukumi telah melakukan syirik besar. Di antara bentuk kesyirikan mereka adalah amalan soleh mereka semata-mata karena dunia. Semata-mata karena dunia. Tetapi kalau orang muslim yang melakukan ini, kalau orang muslim yang melakukan ini, dia punya pokok keimanan maka tidak dihukumi sampai syirik besar namun termasuk kategori syirik kecil yaitu dia niat bukan untuk mendapatkan balasan di akhirat melainkan balasan di dunia ini saja tetapi jemaah sekalian kalau niat utamanya untuk mendapatkan balasan di akhirat tapi bersamaan dengan itu dia juga punya niat supaya mendapatkan balasan di dunia maka ini boleh atau tidak? Jawabannya tergantung apa yang dia harapkan balasannya. Kalau dia harapkan pujian orang, maka itu nggak boleh sama sekali. Sebagaimana dalam bab sebelumnya, yaitu tentang riak. Tetapi kalau dia mengharapkan berupa materi, maka ini hukumnya boleh, namun kurang afdol. Hukumnya boleh, namun kurang afdol. Yang lebih afdol adalah dia niat semata-mata mendapatkan balasan di akhirat. Adapun kalau kemudian dia diberikan gaji tanpa dia meniatkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia niatkan juga, itu hukumnya boleh, namun hanya saja kurang afdol. Jamaah sekalian, kenapa boleh? Orang yang berniat karena Allah dan dia juga meniatkan untuk mendapatkan balasan di dunia, seperti mendapatkan gaji atau Allah lipat gandakan hartanya kalau dia bersedekah atau Allah berikan kesehatan kepadanya atau Allah berikan perlindungan kepadanya. Iya. Kenapa itu dibolehkan? Beda dengan riak tadi. Itu riak sama sekali nggak boleh. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Tapi kalau orang mengharapkan materi dan niat utamanya karena Allah, itu hal yang dibolehkan walaupun kurang afdal. Kenapa boleh jamaah sekalian? Karena Allah telah menyatakan di dalam banyak ayat motivasi-motivasi untuk beramal soleh dan akan mendapatkan balasan di dunia. Demikian pula di dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan solusi atas semua permasalahannya yaitu permasalahan di dunia ini dan juga Allah akan berikan rezeki kepadanya di dunia ini dari arah yang tidak dia sangka-sangka makanya mas kalian dalam ayat ini kita dimotivasi untuk bertakwa dengan dua kenikmatan dunia diberikan solusi atas semua permasalahan kita kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka menunjukkan apabila kita melakukan amal soleh dengan mengharapkan balasan di dunia itu adalah hal yang dibolehkan itu adalah hal yang dibolehkan dengan syarat niat utama kita bukan karena itu tetapi untuk mendapatkan balasan di akhirat kelak iya contoh yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dawu mardakum bis sadaqah obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Menunjukkan apa? Boleh kita bersedekah dengan niat saudara kita yang sakit semoga Allah sembuhkan. Tapi janganlah itu dijadikan niat utama. Niat utama sedekah untuk ibadah, untuk mendapatkan balasan surga. Iya. Kemudian kalau kita sertakan lagi niat yang lain, yaitu agar saudara kita sembuh atau diri kita sendiri yang sembuh, maka ini hal yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Ya. Sama dengan orang yang menuntut ilmu agama. Orang yang mempelajari ilmu agama. Maka niat utamanya harus karena Allah. Tapi kalau kemudian dia punya niat yang lain biar dia dapat ijazah, kemudian misalkan dia dapat pekerjaan, dapat bisa mengajar gajinya besar, itu niat yang boleh walaupun kurang afdol. Iya. Tetapi kata para ulama, kalau ijazahnya itu dia niatkan agar dia lebih mudah untuk berdakwah, agar dia bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin, maka ini niat yang mulia. Ini niat yang afdol. Iya. Contoh lainnya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi aw yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan maka hendaklah dia senantiasa menyambung hubungan kekeluargaannya. Hubungan kekeluargaan itu yang paling penting adalah hubungan dengan kedua orang tuanya, kakek neneknya, paman bibiknya, kakak adiknya, sepupu-sepupunya. Siapa yang ingin rizkinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia senantiasa menyambung hubungan kekerabatan. Jadi Rasulullah SAW memotivasi kita untuk beramal soleh dengan mendapatkan balasan di dunia menunjukkan hal itu dibolehkan namun dengan syarat niat utamanya untuk mendapatkan balasan di akhirat kelak karena memang jiwa seorang mukmin itu selalu terpaut dengan akhirat adapun balasan di dunia ini saja tidak lama akan segera musnah semuanya betapapun rizki Allah berikan kepada kita begitu banyak Betapapun Allah panjangkan umur kita, tetap saja tidak lama lagi akan segera berpisah dengan kita. Maka sangat merugi kita kalau hanya mengharapkan balasan di dunia ini saja. Iya. Kemudian jemaah sekalian, adapun orang yang bekerja dunia atau belajar ilmu dunia, kemudian juga dia mengharapkan dengan sebab itu dia mengharapkan dengan sebab itu mendapatkan balasan di dunia, maka ini hukumnya mubah. Ini hukumnya mubah. Belajar ilmu dunia, katakanlah ilmu kedokteran atau ilmu teknik atau bekerja yang sifatnya duniawi, bukan pekerjaannya sebagai guru agama misalkan. Katakanlah dia guru mengajar ilmu dunia. Kemudian dia niatkan agar mendapatkan gaji, maka ini hukumnya mubah. Tetapi kalau dia niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Inilah salah satu pentingnya niat. Amalan yang mubah bisa jadi ibadah. Ini pentingnya niat. Amalan yang mubah bisa menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Contohnya orang yang belajar ilmu kedokteran. Pada asalnya ini hukumnya mubah. Walaupun dia berniat saya nanti bisa kaya raya kalau jadi dokter. Ini juga mubah. Tetapi kalau dia pingin menjadi ibadah, dia harus niatkan saya belajar ilmu kedokteran supaya kelak saya bisa membantu orang-orang yang susah. Karena Allah. Maka saat itu prosesnya belajar ilmu kedokteran bukan sesuatu yang mubah lagi, melainkan menjadi ibadah. Demikian pula sebaliknya kalau dia niat yang jelek, maka menjadi dosa. Ya, katakanlah orang belajar ilmu untuk buat senjata. Tujuannya apa? Untuk memerangi kaum muslimin. Maka dia mendapatkan dosa. Jadi hal yang mubah bisa menjadi ibadah karena niat, bisa juga menjadi dosa karena niat. Namun pada hukum asalnya adalah mubah. Jemaah sekalian, kesimpulannya niat dalam ibadah itu ada lima tingkatan niat dalam ibadah ada lima tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang beribadah semata-mata ikhlas karena Allah. Inilah yang paling tinggi. Inilah yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, yang lebih rendah daripada itu, namun masih dalam batas kebolehan. Yaitu orang yang niat karena Allah, orang yang niat karena Allah, dan juga dia pingin mendapatkan balasan di dunia balasan dari Allah di dunia. Ini adalah hal yang boleh. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah orang yang sama sekali tidak mengharapkan balasan di akhirat. Dia ingin balasan di dunia ini saja. Ketika dia melakukan amal-amal saleh. Maka yang seperti ini kalau dia memang sudah kafir itu termasuk kategori syirik besar. Tapi kalau dia masih muslim maka itu termasuk kategori syirik kecil. Kemudian yang keempat, orang yang beribadah karena riak. Namun riak yang ringan. Kata Ibn Luqayyim rahimahullah, yasiru riak, riak yang ringan. Yaitu niat riaknya sedikit. Yang mendominasi adalah niat karena Allah. Maka ini termasuk syirik kecil. Kemudian yang kelima, yang paling parah adalah orang yang niat utamanya atau niat yang mendominasi adalah untuk mencari pujian manusia, untuk ria. Dia tidak berniat karena Allah atau berniat karena Allahnya sedikit sekali. Maka ini termasuk ria yang merupakan syirik besar. Inilah lima tingkatan orang yang berniat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sekali terkait dengan hal yang mubah, siapa yang melakukan hal yang mubah dengan tujuan yang mubah maka hukumnya adalah boleh tapi kalau dia niat ibadah maka menjadi ibadah namun kalau dia melaku, niat melakukan dosa maka juga menjadi perbuatan dosa jemaah sekalian inilah ringkasan pembahasan niat dalam ibadah semoga bermanfaat mungkin ada tanya jawab saya persilakan silakan Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam praktek dalam praktek masih sering kita lihat eh, saudara-saudara uh, kita yang niat sebelum sholat ada sholli dan lain sebagainya bagaimana hukum sholatnya dan yang kedua apakah ada ibadah yang niatnya harus kita ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama orang yang beribadah dengan melafazkan niat, contohnya melakukan solat. Maka sudah dimaklumi, salat itu ada pembatal-pembatalnya. Solat itu ada pembatal-pembatalnya. Dan juga solat itu ada rukun-rukun dan syaratnya. Ada juga wajib-wajibnya, ada juga sunnah-sunnahnya. Nah, apabila seseorang melanggar sunnah atau hal yang tidak wajib dalam solat maka puasanya ah, afwan solatnya tidak batal adapun kalau dia melanggar hal yang wajib maka kalau dia tidak sengaja solatnya tetap sah tapi kalau dia sengaja ulama berbeda pendapat sebagian mengatakan sah sebagian mengatakan tidak sah tapi kalau dia melanggar rukun, kalau dia melanggar rukun atau melanggar syarat, maka sholatnya tidak sah, lupa ataupun sengaja. Iya. Adapun orang yang melepaskan niat tidak termasuk yang melakukan pembatal sholat. Memang apa yang dilakukan itu salah, tetapi tidak sampai membatalkan sholatnya. Ya. Kenapa? Karena dia masih berniat. Beda kalau dia nggak berniat sama sekali. Berarti tak tidak memenuhi syarat. Ya. Dalam hal ini dia tidak dia apa namanya dia masih memenuhi syarat. Di antara syarat penting sholat adalah niat. Dia masih berniat. Cuman cara berniatnya kurang tepat. Ya. Jadi dia tidak sampai melanggar syarat sholat. Namun pahalanya saja yang berkurang. Tapi sholatnya tetap sah. Baik. Kemudian, adakah ibadah yang niatnya dilafaskan? Sependek yang saya ketahui tidak ada. Tidak ada ibadah yang niatnya dilafaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada lafaz tertentu yang lebih tepat itu tidak dikatakan niat melainkan bagian dari ibadah tersebut. Contohnya apa? Haji dan umroh. Ya. Ketika seseorang sudah siap, ya, disunahkan ketika dia sudah naik di atas kendaraan untuk menuju Makkah, ya, setelah dia apa namanya mandi, setelah dia bersuci, kemudian naik kendaraan, disunahkan setelah dia naik kendaraan barulah dia melafazkan labbaika umratan atau labbaik hajjan. Ini yang benar adalah bukan niat. Tetapi bagian dari ibadah itu sendiri. Melafazkan ucapan labbaik umrah dan labbaik hajjan. Tetapi kata para ulama, kalaupun dianggap itu niat, maka itu hanya khusus bagi amalan tersebut. Karena apa? Karena ada dalilnya. Nah, sudah jelas dalilnya ada. Andaikan kita katakan niat sekalipun, itu hanya khusus amalan umroh dan amalan haji. Kenapa? Karena ada dalilnya. Adapun sholat tidak ada dalilnya sedikit pun. Kalau kita cari hadis yang mutawatir atau hadis ahad atau hadis sahih atau hadis doif bahkan hadis palsu sekalipun tidak ada. Gak akan kita dapatkan. Apa namanya syariat melepaskan niat untuk melakukan sholat maupun puasa. Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Maka disinilah pentingnya kita memahami hadis tersebut dari penjelasan para ulama. Ya. Seperti penjelasan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah Al-Arba'in beliau. Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalimat raddun di situ itu tidak bermakna itu tidak bermakna batal sama sekali untuk semua amalan. Jadi harus dilihat dulu seperti apa penyelisihannya atau mengada-adakannya di dalam agama. Iya. Itu yang dijelaskan oleh beliau. Kalimat raddun, amalannya mardud, tertolak, itu tidak bermakna seluruh amalan yang dia mengada-ada di situ kemudian menjadi batil semuanya atau menjadi tertolak semuanya. Iya. Jadi harus dilihat seperti dalam solat ada perincian para ulama. Harus dilihat jenis bid'ahnya itu seperti apa. Jenis mengada-adanya dalam agama itu seperti apa. Kalau misalkan dia menambah rakaat dalam solat, maka tertolak seluruh solatnya. Kenapa? Karena dia menambah rukun. Iya. Ini menambah rukun, melanggar rukun. Melanggar rukun. Iya. Atau dia tidak berniat sama sekali. Ini betul-betul dia nggak melakukan syarat. Maka solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Atau dia nggak sujud satu kali. Atau dia tambah sujud satu. Solatnya tidak sah. Iya. Adapun dia melafazkan niat, dia masih berniat dia masih berniat. Hanya cara dia berniat itu salah. Sehingga tidak bisa dikatakan sholatnya itu tidak sah. Ya. Dia salah, tapi sholatnya tetap sah. Ya. Dan itu contohnya banyak ya. Orang yang sholatnya kurang, sholatnya apa namanya, ada pelanggaran, tapi sholatnya tetap sah. Ya. Walaupun dia mungkin berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Ya. Misalkan contoh lain, orang yang berwudu dari air hasil curian. Walaupun ini ada perbedaan pendapat ulama, tapi pendapat yang kuat adalah dia berdosa tapi solatnya tetap sah. Walaupun dia berdosa karena dia berwudu dengan air hasil curian. Namun solatnya adalah ibadah yang lain. Beda dengan wudunya. Ya. Atau contoh lain, wanita yang pergi umroh tanpa mahram. Dia sudah melanggar ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdosa tapi umrohnya tetap sah. Jadi itu contoh-contoh orang yang salah dalam ibadah bahkan bisa jadi mendapatkan dosa namun sah atau tidaknya ibadahnya sah. Ya. Ibadahnya tetap sah. Jadi kembali kepada penjelasan-penjelasan para ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Silakan, Pak. gampang-gampang misalkan saya melakukan satu kegiatan mendapatkan mendapatkan satu dua tiga empat lima dan sebagainya yang kedua contoh yang dokter tadi itu kan dia maaf yang pertama maksudnya gimana pak jadi misalkan saya punya sesuatu ya. mendapatkan misalkan uh, Allah ini ini ini dan ini jadi sebenarnya dalam satu pekerjaan mendapatkan beberapa oh ya uh, hmm apakah Baik. Hmm. Yang kedua, contoh dokter tadi kan dia mengatakan untuk kaya, kaya. Tapi dalam badannya dia setelah kaya dia akan membantu kemiskinan. Jadi berarti ber, apa, Baik. Ya. Yang pertama, sebanyak apapun dia niatkan, tetap saja kembali kepada lima perkara itu tadi. Atau kalau dalam permasalahan niat karena dunia kembali kepada dua hal. Iya. Pertama dia niat mendapatkan surga. Nah surga itu kan banyak kenikmatan. Ya. Misalkan dia pingin juga dapat bidadarinya, dia dapat istananya, dia dapat ah, minuman-minuman, enggak masalah. Itu tidak masalah. Iya. Kemudian dia niat karena dunia. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, Hal itu boleh dengan syarat niat utamanya karena Allah atau untuk mengharapkan balasan di akhirat. Juga tidak masalah. Walaupun niatnya banyak. Dia ingin sehat, dia ingin dilindungi oleh Allah ketika dia bersedekah. Dia juga ingin apa namanya uh, hartanya di diluaskan, iya. Dan seterusnya. Jadi nggak masalah. Itu hakikatnya satu. Niat karena dunia. Yang tidak dibolehkan sama sekali kalau niat ingin dipuji orang. Itulah yang disebut dengan ria. Itu sama sekali nggak boleh. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Baik. Adapun yang kedua tentang dokter, dia belajar ilmu kedokteran, dia niat pingin kaya. Tadi sudah kita jelaskan itu adalah hal yang mubah. Tapi kemudian kalau dia niatkan kekayaannya itu untuk membantu orang-orang miskin, maka menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Ya, itu niat yang baik. Kalau dia niat untuk membantu orang-orang miskin karena Allah, maka apa namanya? amalannya untuk belajar ilmu kedokteran ini menjadi ibadah. Iya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang bertanya mengenai niat dalam sholat, itu sholat tahajud dan Beliau melakukan sholat tahajud pas dan dia ingin mengakhiri dengan tiga ke di sholat terakhir setelah video dua rakaat harusnya satu dan dia terlupakan ya kita dua rakaat apakah boleh di saat itu dia berubah menjadi tetap dua rakaat dan dia akan menambahkan satu rakaat atau dia tetap berniat satu rakaat sementara sudah melakukan dua rakaat bagaimana hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau seseorang berniat sholat witir satu rakaat kemudian sudah terlanjur sholat dua rakaat maka uh, boleh dia lakukan dengan menambah satu rakaat lagi. Satu rakaat lagi. Satu rakaat lagi sehingga menjadi ganjil, tiga rakaat. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, dia salam, kemudian tambah lagi satu rakaat. Ya. Jadi tetap diusahakan uh, menjadi ganjil. Ya, menjadi ganjil. Dia tidak perlu merubah niat karena niatnya sholat witir itu saja. Ya, niatnya sholat witir, hanya rakaatnya saja yang dia rubah. Ya, wallah. Sebetulnya tidak masalah karena apa namanya witir dan tahajud itu pada hakikatnya sama. Ya, witir adalah solat malam ya tahajud adalah solat malam pada hakikatnya sama ya tidak perlu dia apa namanya merubah niat itu tidak diperlukan merubah niat tidak diperlukan ya tinggal dia tambah satu rakaat biar jadi tiga atau salam kemudian tambah satu rakaat lagi ya. barangkali demikian wallahu alam ya. mungkin bapak yang ini tadi mau nanya oh enggak Ya, silakan. Ah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai yang ini betapa menurut saya betapa eh, sulitnya membenahi dalam hati kita ini yaitu sekali bisa saja kita ini berniat semata-mata karena Allah tapi dalam perjalanannya niat itu bisa bisa berubah bisa berubah yaitu ditambahi dengan hal-hal yang lain-lain bagaimana tiap-tiap kita menjaga agar supaya bahwa niat kita ini selalu dilindungi Allah bahwa ini semata-mata karena Allah karena karena ternyata dalam kenyataannya ini niat ini bisa dalam perjalanan ini bisa berubah. Ya. Yang kedua, kadang-kadang kita ini e, hilang atau lupa bahwa melakukan sesuatu itu harus selalu dengan niat. Bahkan yang uh, yang dikeluarkan kadang-kadang kita ini juga karena ini sesuatu yang sudah biasa, maka kita uh, memberikan donasi itu saja mungkin tanpa melakukan niat sama sekali bahwa kami sudah menjadi kebiasaan. Contohnya lagi kita datang dari rumah, ini tiap untuk datang untuk sholat subuh, tapi itu kita eh, memulai sholat subuh kita akan hilang, yaitu tidak dalam hati pun eh, rumah niatkan bahwa saya akan sholat subuh ini bagaimana ini? ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini pertanyaan penting sekali. Bagaimana menjaga niat? Ya. Karena betapa banyak orang yang awalnya dia sudah ikhlas tetapi kemudian niatnya menjadi rusak. Artinya dia harus terus berusaha menjaganya. Maka faktor yang paling kuat untuk menjaga niat seseorang adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan keimanan. Karena pada hakikatnya orang yang niatnya rusak itu adalah berasal dari lemahnya iman. Adalah berasal dari lemahnya iman. Sehingga dia lebih menginginkan balasan di dunia karena lemahnya iman terhadap Allah dan hari kiamat. Dia lebih memilih niat untuk dipuji orang karena lemahnya iman jadi ini pokok sesungguhnya. Pokok masalah. Orang yang niatnya rusak dikarenakan lemah iman. Dan iman itu selalu berjalan bersama ilmu. Semakin dalam kita memahami ilmu agama, maka iman kita akan semakin kokoh. Jadi disinilah pentingnya untuk menuntut ilmu. Disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Semakin dalam kita mempelajari ilmu agama, iman kita semakin kuat. Dan itu akan mempengaruhi seluruh ibadah kita. Iman yang menjadi semakin kuat akan mempengaruhi seluruh ibadah kita. Iya. Kemudian yang kedua, harus dengan usaha. Yaitu usaha meluruskan niatnya kembali. Jangan dibiarkan. Ketika seseorang sebelum sholat, dia harus berusaha meluruskan niatnya. Kemudian setelah masuk dalam sholat, dia harus terus berusaha menjaga niatnya dan apabila terbetik dalam hatinya niat lain maka dia harus berusaha menghilangkan niat lain tersebut ya dia harus berusaha menghilangkannya dan meluruskannya kembali jadi ini adalah amal soleh niat yang baik termasuk sebesar-besarnya amal soleh dan namanya amal soleh itu perlu usaha perlu usaha untuk melakukannya iya jadi semakin kuat godaannya untuk apa namanya melenceng niatnya, maka harus semakin kuat juga usahanya. Ya. Kemudian yang berikutnya berdoa. Ini jangan kita lupakan. Ini faktor yang sangat penting kita bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu pertolongan Allah. Tidak lain kita bisa beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya hanyalah karena pertolongannya maka berdoalah kepada Allah. Sampai-sampai jemaah sekalian, para sahabat, para pemimpin wali-wali Allah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar selamat dari riak dan dari semua perbuatan syirik secara umum, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu yang aku ketahui Ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu yang aku ketahui dan aku mohon ampun yang tidak aku ketahui ini doa agar selamat dari riak secara khusus dan dari semua perbuatan kesyirikan. Kepada para sahabat saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, apalagi kita tentunya yang lebih butuh untuk selalu berdoa kepada Allah agar selamat dari riak. Iya. Ini jemaah sekalian, diantaranya ya tiga kiat yang paling penting agar selamat dari riak. Demikian pula kita bacalah kisah-kisah uh, para nabi dan rasul, demikian pula para sahabat dan orang-orang saleh bagaimana keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah, membaca kisah-kisah mereka akan membuat kita lebih semangat untuk menjaga niat kita. Iya. Demikian pula bergaul dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang ikhlas, bukan orang-orang yang senang pujian atau orang-orang yang mengejar dunia. Ini pun akan membantu kita untuk semakin ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, yang kedua perlu dipahami, niat itu sebetulnya hal yang sangat mudah. Bukan hal yang sulit. Ya. Dan agama ini semuanya mudah. Agama ini semuanya dunia. agama ini semuanya mudah ma yuridullahu bikumul yusur, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Termasuk dalam perkara berniat. Niat itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Apa itu arti niat? Tadi sudah kita jelaskan niat itu adalah berkeinginan. Artinya seseorang yang punya keinginan, dia sudah berniat. Dia sudah berniat. Iya. Tidak perlu dia lafazkan. Dia sudah berkeinginan, dia sudah berniat. Iya. Jadi seseorang yang sudah berdiri di saf, artinya dia ingin sholat, dia sudah berniat itu namanya. Ya. Atau berpuasa dia sudah, apalagi dia sudah bangun sahur, sudah ambil piring, mau makan sahur, itu otomatis dia sudah berniat. Karena dia sudah berkeinginan untuk berpuasa. Jadi niat itu mudah, hal yang mudah. Agama ini mudah. Siapa yang berkeinginan, dia sudah berniat. Tinggal keinginannya karena siapa? Nah, Apakah karena Allah atau karena selain Allah? Kemudian solatnya solat apa? Iya. Apakah solat sunnah atau solat wajib? Apakah solat dur atau solat asar? Tinggal itu saja. Iya. Jadi niat adalah sesuatu yang sangat mudah. Kemudian mungkin yang terakhir sekali jamaah sekalian, dikatakan para ulama melafazkan niat itu, melafazkan niat itu bukan saja kurang di, dari sisi agama karena tidak ada dalilnya juga kurang dari sisi akal sehat. Kurang dari sisi akal sehat. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau kita melakukan aktivitas duniawi, kemudian kita selalu melafazkan terlebih dahulu sebelum melakukannya, maka orang akan mengatakan akal kita lagi tidak beres. Ya. Misalkan kita mau makan, kita sudah niat mau makan, tapi kita nggak makan kecuali harus mengatakan terlebih dahulu saya niat makan. Ya, mau minum harus diomongkan dulu saya niat minum. Mau keluar rumah harus dikatakan dulu saya niat keluar rumah. Maka orang akan mengatakan akalnya lagi gak beres. Iya. Maka jemaah sekalian kata Syekhul Islam demikian pula Imam al rahimahullah niat yang dilafaskan itu bukan saja kurang di dalam agama juga kurang sebetulnya dari sisi akal yang sehat. Iya. Jadi sekali lagi niat itu adalah hal yang mudah. Orang berkeinginan maka dia sudah melakukan niat. Ya. Jemaah sekalian, mungkin waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.